Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur puji-pujian kepada Allah Azza Jalla dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat yang maha tinggi dengan segala macam cucuran rahmatnya dan nikmatnya kepada kita yang tiada dapat kita hitung dan di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan Islam dan iman yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kenikmatan kesehatan kelapangan sehingga kita dapat menghadiri majlis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada taufik untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmatnya dan semoga Allah Jalla fi'ala senantiasa memberikan kepada kita ampunan atas segala macam nikmat-nikmatnya yang kurang kita syukuri. Salawat dan salam tidaklah teriring selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Rahmah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarga beliau kepada ahlu baiti kepada para sahabat kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang berceramah di hadapan sahabat-sahabatnya tiba-tiba datang seseorang Arabi Arab Badui. Seketika dia memecah keningan para sahabat mendengarkan khutbah Nabi berdiri, "Ya Rasulullah, mata Dan dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah datangnya kiamat?" Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kembali bertanya kepadanya, "Mada a'adta talaha? Apa yang telah kau siapkan untuk menyambut kiamat tersebut? Dia menjawab, ma'adutu min kafratu siyamin wala salatin wala sadafah Wahai Allah, aku tidaklah memiliki persiapan untuk menyambutnya dengan banyak melaksanakan sholat. Maksudnya sholat sunnah. Tidak pula dengan banyak bersadafah Maksudnya sholat sunnah. tidak pula banyak melaksanakan puasa. Maksudnya puasa sunnah. Aku tidak banyak amalan ya Rasulullah. Aku bukanlah orang yang tekun dalam memperbanyak ibadah, sholat, puasa. Ya. ni uhibbullah wa rasulahu. Tetapi satu hal yang Rasulullah sungguh saya mencintai Allah dan Rasulnya. Dan berapa riwayat dikatakan ya Rasulullah, bagaimana jika ada sebagian orang mencintai suatu kaum padahal tidak akan pernah dapat menyertai mereka, menyamai mereka, menandingi mereka dalam beramal. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, Almaru ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang itu kelak di hari kiamat akan dibangkitkan beserta orang-orang yang dicintai. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Arabi ini bertanya pertanyaan yang begitu dalamnya menunjukkan kecerdasannya luar biasa. Dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa yang akan datang, yang pasti kedatangannya, itu peristiwa hari kiamat. Subhanallah. Bahkan hal ini juga pernah ditanyakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang panjang ketika dia bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Mata saat kapankah datangnya kiamat? Dan Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Al mas'ulu anha bi'alam min sail Sungguh orang yang ditanya tidak lebih mengetahui jawabannya daripada daripada yang bertanya. Tetapi ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang Arabi ini, Rasul mengarahkannya kepada jawaban yang membuat dia berpikir Jangan kau tanyakan kapan kiamat. Kiamat pasti datang. Ditanya enggak ditanya dia akan datang. Tapi apa yang telah kau siapkan menyambut kiamat tersebut? Setiap orang dan kita semua meyakini pasti akan datang kiamat. Bahkan kiamat dibagi ulang menjadi dua bagian. Ada al-qiyamatul kubra, ada al-qiyamatul as-sughra. Kalaupun al-qiyamatul kubra tidak kita rasakan tapi pasti kiamat yang al-sughra pasti kita rasakan. Apa itu al al sughra? Kematian. Setiap kita pasti akan datang kepadanya kiamat ini yang kita tidak pernah tahu apakah hari ini datangnya apakah besok, apakah lusa yang mana kiamat ini senantiasa mengintai kita. Kemarin kami naik pesawat ke tempat antum ini. Subhanallah. Tatkala pesawat akan mendarat, dan nampak tepian pantai. Allah, begitu dahsyatnya guncangan pesawat. Ya, pesawat nggak sanggup oleh perasaan kita nih. Teringatlah kita bayang-bayang Air Asia dan sejenisnya. Subhanallah. Ternyata dia kembali ya meninggalkan tempat Lombok ini dia kembali ke atas dan kita nggak tahu kejadian. Ya dia ditahukan bahwasanya mau mendarat tapi nggak bisa karena cuaca. Cuaca dahsyat ekstrim kemarin. Dia ya coba kembali untuk mendarat. Setengah jam kita berputar. Ya, tidak akan coba kembali belum bisa. Subhanallah. Kemudian yang ketiga dia katakan kalau kita ini kembali nggak bisa juga turun, balik kita ke Surabaya. Kalau balik nggak jumpa sama antum mungkin pagi hari ini. Subhanallah. Intinya ikhwati rahimakumullah, kiamat ini menghantui kita. Saya pernah berjalan ya dari satu tempat di Aceh ke Medan naik pesawat NBA pesawat kecil pesawat capung mungkin cuma 12 orang atau 18 orang saja muatnya ketika itu kita hanya ada sekitar 7-9 orang subhanallah datang badai pesawat kita oleh-oleh Begitu dekatnya kita pandang kematian. kalau keadaan seperti itu, semua doa-doa yang lupa jadi ingat. Hilang preman-preman itu hilang semua. Subhanallah. Kita berpegangan. Allah selamatkan hingga saat ini. Tapi yakinlah, suatu saat tidak akan mungkin kita lari daripada kiamat ini. Jadi Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Maka ada salahat." Apa yang telah kau siapkan menyambut hari kiamat tersebut? setiap orang daripada kita yang perlu kita lakukan adalah persiapan menyambut kiamat tersebut. Ikhwati rahimakumullah. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini tentang al kubra. Kiamat besar. Kiamat yang membuat hancurnya alam semesta. Sungguh kita telah berada pada zaman yang begitu dekatnya dengan kiamat. Dan sungguh telah bermacam-macam tanda bermunculan. Tanda-tanda kiamat dibagi para ulama menjadi dua bagian. Ada namanya alamatus sa'atis sughra, ada alamatus sa'atil kubra. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar. Dan tanda-tanda kiamat kecil telah banyak sekali bermunculan. Allah Tabaraka Ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya Iqtaraba lin-nasi hisabuhum Wa hum fi ghaflatin mu'ridun Sungguh telah begitu dekat kepada manusia hari hisab, hari perhitungan. Padahal mereka fi dalam kelalaian mereka membelakangi. Subhanallah. Tadi malam kami lewat, saya lihat banyak rombongan pemuda-pemuda yang laki-laki, perempuan, pakai celana-celana pendek sebelumnya seragam di bawah hujan-hujan gerimis yang kita nggak tahu kemana arah hidup mereka. Subhanallah. terlihat ternyata mereka sedang pesta-pesta, kembang api, asap-asap, nah Allah. Ikhwati rahimahullah, wahum fi ghaflatin. Mereka dalam kelalaian. Dan kita telah meyakini datangnya kiamat tersebut. Tetapi sungguh kita dalam kelalaian dan membelakangi agama ini. Ikhwati Rahimakumullah. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kiamat ini, saya akan sebutkan sebagian saja. Ya. Karena saya ingin mengambil beberapa hadis tentang dekatnya kiamat. Banyak sekali tanda-tandanya. Antaranya kelahiran Rasulullah itu merupakan tanda kiamat. Diutusnya Rasulullah SAW merupakan tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi, itu ana wa sa'atu kehatian." Saya diutus dan kedatangan kiamat hanyalah seperti ini. Dia tunjukkan terjadi terunjuk dan jadi tengahnya. Berarti nggak ada celah, nggak ada setelah ini nggak ada lagi Nabi. Ya, banyak sekali. Wafatnya Nabi adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kemudian yang tanda-tanda hari kiamat adalah ya tersebarnya kejahilan. Maksudnya kejahilan tentang agama. Ya, orang semakin canggih memiliki ilmu pengetahuan tentang dunia ini, tapi semakin jauh daripada agama, pemahaman agama. Ya, kemudian Usyuhul kalam, tersebarnya alat menulis, pena. Dahulu orang begitu sulitnya menulis, sekarang menulis dengan sebentar dan tersebar dengan sebentar. Anda tuliskan sekarang. Ada masukkan ke dalam jejaring sosial contohnya, Facebook saja akan sampai ke seluruh dunia membaca dalam waktu yang bersamaan. Allah Akbar. Ini ciri-ciri hari kiamat. Ya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang Imam Bukhari rahimahullah, "La taqumu sa'atu hatta yuqbadul ilm hatta ilm tidak akan mungkin kiamat ini terjadi kecuali ilmu itu telah diangkat dan semakin dekat kepada kiamat ilmu agama ini semakin diangkat dan bagaimana ilmu yang diangkat ikhwati rahimahullah ilmu ini diangkat dengan mewafatkan para ulama ketika para ulama-ulama yang kita cintai mereka meninggal tatkala tidak ada ulama ketika itulah datang kiamat tidak ada ulama tidak ada amar ma'ruf nggak ada nahi munkar Demi Allah, selama ulama masih ada, tidak akan terjadi kiamat. Ya, karena ciri-ciri hari kiamat adalah la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan mungkin terjadi kiamat selama bumi ini masih ada orang yang mengatakan takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Tidak akan terjadi kiamat selama masih ada yang naik atas mimbar menceritakan tentang Dajjal Ketika Dajjal tidak diceritakan lagi karena miskinnya ilmu, ketika itu Dajjal keluar. Jadi ilmu ini akan hilang dengan diwafatkannya para ulama. Dan kita melihat sebab kesyirikan pertama terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan para para ulama-ulama. Ya, inna Allah la yantazi'u ilma Inna Allah la yaqbidul ilma yantazi'u min sudur ibad. Rasulullah pernah ingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu ini yakni dengan mencabutnya ya dari dada-dada manusia. Bukan itu cara mencabut ilmu ini, walakinnahu walakinnahu yaqbiduhu biqabd ulama. Walakinnahu yantazi'u biqabd ulama. Tapi ilmu ini akan dicabut dan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam aliman. Tatkala Allah tidak sisakan lagi orang alim ittakhadhan nasu ru'usan juhala maka orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari pemimpin-pemimpin yang jahil baik pemimpin dunia yang nggak layak jadi pemimpin diangkat ataupun pemimpin agama yang nggak layak jadi pemimpin diangkat Ikhwati rahimakumullah Berkata Rasulullah SAW fa ustuftu maka orang-orang diminta fatwanya baik dalam urusan-urusan dunia atau urusan-urusan akhirat fa aftau mereka pun memberikan fatwa fadhallu mereka pun tersesat wa mereka pun menyesatkan dan kita hidup pada zaman seperti ini ya walaupun belum sepenuhnya tapi itu seperti itulah yang telah terjadi ya di antara ciri-ciri hari kiamat adalah ketika disandarkan suatu urusan bukan kepada ahlinya. Subhanallah. Kita melihat sekarang dalam segala hal diserahkan bukan ahlinya. Dan akan semakin dahsyat ketika telah dekat hari kiamat. Ya. Berkat Rasulullah SAW mengenai hal ini dalam hadis Ibnu Bukhari rahimahullah taala. "Idza dhayyatil amanatu fantazil sa'ah." Jika amanah itu telah tercabut, telah diangkat, tunggulah datangnya kiamat. Mereka bertanya, "Kaifa idha'atuha?" Bagaimana maksud Anda? Bagaimana maksud Anda tentang yakni diangkatnya amanah? Dia menjawab, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi." Jika telah diserahkan urusan kepada bukan ahlinya, dari sah. Ketika itu tunggu datangnya kiamat. Dan sungguh kita melihat dalam semua lini, ya bermunculan pemimpin-pemimpin yang tidak cakap dalam memimpin pada bidangnya masing-masing. Dan ini telah disabdakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada sahabat yang silam. Kata Nabi, "Innakum satarawna ba'di atharatan." Sesungguhnya kalian setelah saya telah melihat atharatan. Apa makna athar? Athar adalah didahulukan, diberikan ya yang sesuatu perkara kepada bukan ahlinya. Inilah maknanya. Asalkan diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, baik jabatan dalam agama, jabatan dalam dunia yang bukan ahlinya. Itulah menunjukkan telah dekatnya kiamat. Dan sungguh kita berada pada akhir zaman tersebut. Allahu Akbar. Ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi jika telah diserahkan urusan bukan kepada ahlinya tunggu datangnya kiamat kita melihat fatwa-fatwa ya yang centang perenang dalam urusan agama kemudian dalam urusan dunia ya kita melihat pun demikian keadaannya sungguh kita telah hidup berada di akhir zaman yang membuat kita harus benar-benar menyiapkan bekal-bekal kita yang kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala datangkan kiamat ini. Ikhwati rahimakumullah, Dicabutnya ilmu merupakan tanda-tanda kiamat. Ya, dan mewafatkan para ulama. Ketika ada ulama-ulama kibar semisal Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala, semisal Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, semisal Syekh Al Albani rahimahullah taala. Dan Negeri kaum muslimin dalam keberkahan Ya, ketika mereka wafat muncullah berbagai macam fitnah dan bencana. Subhanallah. Perpecahan, perselisihan, fitnah yang berpanjangan di negeri-negeri kaum muslimin. Ini efek daripada meninggalnya para ulama. Subhanallah. Walaupun alhamdulillah masih banyak kebaikan, masih banyak ulama-ulama umat ini. Kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, ciri-ciri hari kiamat otak terus zalazil akan menjadi banyak berbagai macam ragam bencana-bencana alam seperti gempa, terus zalazil. Ya, Gempa itu nggak pernah ada kecuali kemaksiatan Raja Lela. Pada masa Umar bin Khattab baru ada gempa sekali. Sebelumnya nggak ada. Rasulullah nggak ada. Pada masa Umar gempa di Madinah, maka Umar kumpulkan seluruh penduduk Madinah. Maka berkatalah Umar bin Khattab, Ya ahli Madinah, Inna Allah yasta'atibukum fa'atibuh. Wahai ahli Madinah, sungguh Allah ingatkan kalian maka hendaklah kalian mengingat dosa-dosa kalian. Kembalilah istighfarlah bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya gempa ini tidak akan pernah terjadi kecuali karena kemaksiatan yang kita lakukan. Demi Allah saya bersumpah, andai kata datang kembali gempa ini saya tidak akan berikan tinggal di kota ini. Saya akan usirkan semua dari negeri ini. Subhanallah. Segala macam musibah adalah perbuatan dosa-dosa kita. Karena ilmu dicabut, keberkahan pun tercabut. Karena ilmu dicabut, tersebarlah kemaksiatan. Itu eksesnya. Tatkala kemaksiatan tersebar, datanglah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah bencana alam yang melantahkan manusia. Subhanallah, kita melihat gempa-gempa. Selalu kita dengar gempa di negeri sini, di negeri sana. Kita baru merasakan gempa yang dahsyat melantahkan negeri Aceh, Nangor Aceh Darussalam datang didatangkan seperti tsunami subhanallah yang melanda sekitar berapa sekitar 200 ribu manusia yang tewas sampai 250 ribu ini semua peristiwa-peristiwa alam jangan katakan ini adalah hal yang lumrah dan biasa sebagian orang berusaha menghilangkan ya, ini perang kekuasaan Allah semua mengatakan ini adalah hal yang biasa ya ya, pengen berbumi terpapar, akhirnya muncullah gempa, muncullah tsunami ini biasa. Ini cara berpikir orang-orang yang tidak tahu adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua mereka lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal orang-orang mukmin meyakini bahwa semua musibah tersebut disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan. Lahar al-fasadu fil barri wal bahri sahabat kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan ya, Daratan dan semua gara-gara ulah tangan manusia. Allahumma. Kata Nabi, otak furuz zalazil. Akan bermunculan berbagai macam ragam bencana-bencana. Wa yataqarabuz zaman. Kita berada pada akhir zaman sekarang ini. Ciri-cirinya adalah zaman itu menjadi dekat. Ya taqarabuz zaman. Allahumma. Sebagian ulama mengatakan di antara tafsiran mereka makna taqarabuz zaman Segala sesuatu yang dahulu jauh sekarang mudah dicapai menjadi dekat. Dahulu kala orang dari Mekah menuju Madinah perjalanan satu minggu lebih kurang. Sekarang Mekah dan Madinah lima jam. Paling lambat enam jam. Sekarang sedang diupayakan kereta cepat yang akan membuat Mekah Madinah hanya satu jam atau dua jam saja. Subhanallah. Semua dekat ya taqarubuz zaman. Ya, Sebutkan dalam riwayat taqarabul aswaq, taqarabul aswaq. Pasar-pasar dari dekat. Sekarang kalau kita berbelanja, nggak perlu payah-payah jauh-jauh. Tinggal buka internet, untuk mau beli apa di mana negeri mana, subhanallah. Tinggal antum kirimkan, kemudian datanglah barang-barang. Ini menunjukkan semakin canggih perkara dunia. Ya, tapi semakin terkebelakang dalam perkara agama. Allahu Akbar. Ya, ilmu semakin berkembang, ilmu pengetahuan, tapi agama semakin menjauh. Hawla wa quwata illa billah. Wa tadhharul fitan akan bermunculan berbagai macam ragam fitnah. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW fitnah sini adalah fitnah yang besar melanda manusia. Baik fitnah syahwat ataupun fitnah subuhat. Dan ciri-ciri kiamat akan datang bermunculan berbagai macam ragam fitnah. Sehingga datang masanya kelak ikhwati rahimakumullah. Tiap kalau orang hidup, orang mukmin hidup melewati kuburan-kuburan, melewati maka pemakaman dia mengatakan ya laitani kuntu makanau aduhai. Kalaulah aku yang terkubur di situ. Setiap mereka ingin saja mereka itu dikuburkan wafat karena besarnya fitnah khawatir. Sehingga Nabi mengatakan, yaqul mu'min hadhihi muhlikati, hadhihi hadhihi. Setiap telah datang fitnah yang datang bergelombang, semakin datang ya fitnah itu ketika dihadapi seorang mukmin tanpa besar, seolah-olah besar. Ya, padahal ketika datang fitnah yang setelahnya Fitnah yang dianggap besar menjadi lebih kecil. Begitulah seterusnya. Dianggap fitnah kedua, gelombang kedua inilah gelombang terbesar. Ternyata setelah lewat gelombang kedua, lewat datanglah gelombang ketiga yang lebih besar. Begitulah seterusnya. Setiap orang mukmin khawatir agamanya ini hancur, binasa karena mereka yang berjumpa Allah dalam keadaan yang cacat agama mereka sehingga mereka mengatakan hadimu nikati. Sepertinya fitnah ini membuat saya binasa. Hati hati mungkin ini mungkin ini. Subhanallah. Fitnah ini apa? Fitnah syahwat. Allah khawati Kita melihat betapa dahsyatnya syahwat. Anda keluar kemana-mana syahwat merebak merajalela, perzinahan merajalela. Ya lo pakaian-pakaian wanita yang nggak pernah ada pada masa masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah wallahi mereka masih memiliki rasa malu yang bersangatan perempuan-perempuan jahiliyah. Ya, tapi lihat perempuan-perempuan modern hilang rasa malu mereka. Wallahi kita hidup di zaman fitnah yang kita sulit. Subhanallah. Kita berjalan ke pasar-pasar, jalan ke mall-mall, jalan ke kemanapun kita jalan. Sungguh fitnah ini dan diancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada masa beliau nggak ada. Dia perempuan musyrik takut nampak auratnya. Ketika salah seorang perempuan musyrik dari Quraisy membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Surat ini adalah pemberitahuan Rasulullah akan menyerang orang-orang ahlu Makkah, musyrikin, Kata Rasulullah kepada Ali, wahai Ali, kejarlah. Di sana ada seorang wanita membawa surat. Dia ada pada tempat ini sekarang. Datanglah. Maka berangkatlah dia dengan Zubair dengan sekencang-kencangnya. Persis perempuan itu ada di sana. Maka berkata Rasulullah SAW, eh, berkata Ali bin Abi Thalib kepada perempuan tersebut, akhrijil kita. Mana? Berikan kepada saya surat itu. Perempuan itu mengatakan tidak ada surat. Tidak ada. Ya, ya dicari sama Ali ya di kendaraannya tunggangannya semua tempat gak ada maka berkata wallahi ya berkata Ali wallahi ma dari Rasulullah mustahil demi Allah Rasulullah, berdusta mustahil la al kitabah kau keluarkan surat tersebut au la nujarridanna fiya jika tidak kami telanjangin kau pilihan terdua dan dia lihat Ali jujur Ali sungguh-sungguh kalau nggak kau keluarkan surat itu, Rasulullah nggak mungkin bohong. Kami telanjangi kau. Allah ya rasa malunya membuatnya seketika takut diambil dari balik sanggulnya surat tersebut diberikan kepada mereka. Allah Allah Menunjukkan mereka punya rasa malu yang begitu dahsyatnya. Perempuan segala la haula wala quwwata illa billah. Allah ya ini fitnah. Ya, Sinfani min ahli nar lam aruhuma kata Nabi dua dua bentuk manusia yang belum kulihat sekarang. Rasulullah nggak lihat, kita lihat. Komun ya Qawmun ya. ma'afsiyat yadribuna bi'adna'i ma'afsiyat ka'adnabil bakar yadribuna bihannas. Orang-orang memiliki pecut-pecut yang memukul manusia dengannya. Ini apa? Kata para ulama menunjukkan akan munculnya kezaliman para penguasa-penguasa yang mereka dengan tangan besinya berkuasa yang merampas hak hak rakyatnya, memukul rakyatnya. Dan sungguh telah kita lihat betapa banyak negeri kaum muslimin, ya betapa yakni rakyat dan masyarakat mereka benar-benar yakni dizalimi oleh penguasa-penguasa mereka bahkan sebagian tempat untuk ke pun payah, untuk sholat pun payah. Bahkan ada yang boleh saja dieksekusi gara-gara sholat. Allah Akbar. Menunjukkan kepada kita ikhwan rahimakumullah sungguh fitnah itu begitu dahsyat yang melanda. Kata Nabi, yang pertama orang-orang yang dia membawa cemeti-cemeti mempecut manusia. Yang kedua adalah nisaun kasiatun ariyat. Wanita-wanita kasiatun dia ya. berpakaian ariyatun tetapi akhirnya telanjang. Kenapa berpakaian lebih telanjang? Pakaiannya tidaklah menutup tubuhnya boleh jadi transparan, tampakkan sana sini. Terkadang Allah mustahil Ya, pakainya pakai busana muslimah. Tapi begitu ketatnya, yang begitu pendeknya, kadang-kadang mencekek lahir mereka sendiri. Subhanallah. Kadang-kadang sengaja hijabnya dikoyak di kiri, dikoyak di kanan, dikoyak di belakang. Ya, pakaian-pakaian yang mem mem mem membentuk tubuh-tubuh mereka. Ya, sungguh ini ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat. Ketika sebagian orang telah condong kepada agama, setan dilincirkan, Sehingga muncullah namanya apa? Jilbab modis, busana muslimah modis yang hakikatnya allah, Yang mereka tidak memakai pakaian yang syar'i, tidak memakai jilbab. Karena semua hanyalah merupakan upaya untuk mempercantik diri. Dalam agama kita pakaian yang dipakai perempuan tidak boleh pakaian yang merupakan pakaian zina, perhiasan membuat orang tertarik Wallahi kita lihat sekarang model-model dalam jilbab-jilbab membuat orang tertarik warnanya, pernak-perniknya. Subhanallah, bentuk-bentuknya kadang-kadang menampakkan sanggul-sanggul mereka, macam-macam. Ya. Ada yang kedua, ya, tipis transparan, ada yang ditebal tapi membentuk tubuhnya seluruhnya. Subhanallah. Inilah yang Rasulullah nggak lihat, tapi kita melihatnya. Ma'ilat, mumilat, jalan sengaja dengan berbagai macam ragam gayanya melenggak-lenggok mumilatun membuat mata-mata condong kepadanya dengan parfumnya Allah kita hidup di zaman fitnah masuk kita kemana pun juga perempuan parfumnya dahsyat ya mumilatun ru'usunna ka'asnimatil buktil ma'ilah ya dengan berbagai macam ragam rambut-rambut gaya-gayanya bagikan punuk-punuk unta ini ciri-ciri akhir zaman ya Rasulullah nggak lihat tapi telah kita Saksikan sekarang Allah. Pada zaman ini lebih baik kita di rumah. Kalau nggak ada hajat, jangan pergi-pergi. Selesai kerja pulang ke rumah. Subhanallah. Kalau ada TV, TV-nya itu benar-benar dimatikan hanya satu, dua, tiga channel saja. Channel-channel dakwah. Kalau nggak habis dunia, habis agama kita. Dahsyat. La haula la quwata illa billah. Kata Nabi yang mulia alaihi salam, "Wa tadhharu fitnah." Jadi tadi fitnah ada fitnah syahwat, lain? Dahulu kala yang namanya orang melihat melihat perempuan mandi begitu sulitnya. Subhanallah. Melihat perempuan mandi di sungai mereka harus ngintip-ngintip sekarang semua terbuka nggak perlu payah-payah ngintip di depan mata anda. Fitnah. Subhanallah. La haula wala quwwata Lebih dahsyat lagi fitnah apa? subuhah yang datang melanda, mencerai-beraikan kaum muslimin, berbagai macam sekte-sekte aliran-aliran bermunculan dengan dahsyatnya begitu derasnya subhanallah ini semua menunjukkan kepada kita telah rusaknya zaman karena Nabi mengatakan tidak akan mungkin terjadi kiamat sampai kalau orang berzina di mana-mana sampai di tengah-tengah jalan pun orang-orang berzina yang paling baik ketika itu adalah seorang yang lihat orang berzina tengah jalan dia katakan tolonglah mikir sedikit itu yang paling baik yang ini tengah jalan, jangan bersindak tengah jalan ini. Mundur sedikit, geser-geser. Itu yang paling baik. Penonton telah melihat di pantai-pantai orang berzina. Itu masih di pantai-pantai. Akan datang masanya di jalan-jalan. Menunjukkan rusaknya moral. Subhanallah. Ya, apa yang sekarang fitnah dalam bentuk subuh Allah musta'an. Dahsyat. Fitnah rafidah, fitnah khawarij, fitnah sufiyah, merebak di mana-mana. Ini musuh-musuh dalam dakwah. Subhanallah. Maka ikhwati rahimakumullah, tidaklah setiap orang berusaha untuk memahami keadaan ini akan datang bahkan dia telah berada pada zaman ini, tidaklah dia waspada, berusaha menghindar daripada fitnah. Subhanallah. Bagaimana seorang berusaha menghindarkan daripada fitnah? Ikhwati rahimakumullah, ya. Di antaranya adalah dengan pertama banyak berdoa, tidaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah jaga kita daripada fitnah ini. Di antaranya doa yang cepat ucapkan setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyiid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah ketika kehidupan, fitnah ketika kematian. Kita berlindung kepada Allah azza wa jalla. Doa ya karena ikhwati rahimakumullah ketika telah dekat zaman begitu cepat orang merubah akidahnya Kata Nabi SAW, yusbihu minhu si kafiran. Pagi harinya anda melihat dia masih beriman, sorenya telah menjadi kafir. Atau sebaliknya, huyum si mu'minan wa kafiran. Huyum si mu'minan wa kafiran. Sorenya masih beriman, pagi harinya telah kafir. Begitu cepatnya perubahan. Ya bi bi'atan dunia. Begitu mudahnya dia tukar agamanya. Dengan sedikit daripada gemerlap kehidupan dunia. Ya, yang perlu kita persiapkan menghadapi fitnah ini khawatiran Allah pertama tadi apa? Doa. Perbanyak doa kepada Allah SWT Bahaya Yang terdoa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya qulub sabit qalbi ini. Wahai Tuhan yang bolak balikan hati Tidaklah kokohkan kami pada agama ini Ya Rasulullah selalu berdoa kepada Allah dengan doa ini Kemudian ikhwatiran yang kedua jalan untuk menghindar dari fitnah ini. Karena Nabi menyuruh kita untuk bersiap-siap. Kita harus siap-siap. Dan kita telah berada pada gelombang fitnah. Maka cara selamat daripada fitnah ini adalah dengan memperbanyak menimba ilmu agama. Ya. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang pemuda yang terbaik di akhir zaman, ketika munculnya Dajjal, Dajjal muncul, Nabi mengingatkan kepada kita Dajjal akan keluar. Dajjal keluar selama 40 hari. Ketika pertama kali Dajjal keluar, maka hari yang pertama dia keluar zaman menjadi panjang. Satu hari sama dengan setahun. Allah Akbar. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa setiap hari membuat matahari dengan setiap terbit di timur tenggelam di barat waktu yang tertentu pagi dan siang. Allah akan buat begitu lamanya peredaran matahari satu hari sama dengan setahun. Subhanallah. Sebagian tempat atau dia dikutuk saja. Ini contoh dekat. Ini bukan hal yang mustahil. Dan sebagian orang mengingkari hadis ini dengan akalnya. Bagaimana satu hari sama dengan setahun? Sehingga para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana kami sholat? Kata Rasulullah SAW, ya, kan berupaya untuk mengukur, menakar saja. Dikutuk setengah tahun matahari terbit. Nggak pernah tenggelam. Enggak ada yang namanya malam. Setengah tahun enggak ada kebalikannya. Enggak ada apa? Enggak ada siang, malam terus. Dikutuk. Maka bukanlah mustahil. Ya, sebagaimana Yusuf bin Nun ketika berperang melawan musuh-musuh mereka. Ya, waktu ketika itu telah menjelang maghrib, asar mereka berperang. Dan mereka harus sudah peperangan ketika tenggelam matahari mereka telah berada di ujung kemenangan. Maka berkata Yusuf bin Nun, wahai matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Engkau diperintah Allah berjalan beredar berputar. Aku pun diperintah Allah. Ya Allah, tahanlah sampai matahari ini. Enggak pernah matahari di bumi ini tertahan kecuali pada masa itu. Enggak bergerak matahari sampai mereka menang baru matahari tenggelam. Allah kuasa. Ketika Dajjal keluar hari pertama setahun Hari kedua dia keluar sama dengan satu bulan masanya. Hari ketiga dia keluar sama dengan seminggu kata bu Hurairah. Hari keempat barulah harinya menjadi sama hari-hari seperti hari kalian ini. Yang 24 jam. Allah Akbar. Ketika Dajjal keluar dia mendatangi semua negeri. Dan Dajjal membawa berbagai macam ragam tipuan-tipuan fitnah-fitnah. Yang saya ingin ambil kesimpulannya. Dia datang satu kaum mengaku sebagai Tuhan. Karena Dajjal ini ketika dia pertama kali muncul, dia nggak langsung mengaku sebagai Tuhan. Pertama dia berpura-pura menyuruh orang kepada agama. Ini pertama loh Dajjal. Seolah-olah dia adalah orang yang saleh, yang baik. Lambat laun ketika orang meyakini dia pindah pada jenjang berikutnya mengaku sebagai nabi. Ketika orang meyakini dia naik pangkat menjadi apa? Tuhan. Dia memiliki segalanya. Karena itulah kita diperintahkan untuk berlindung daripada fitnah dajjal. Kenapa? Semuanya dia miliki. Tinggal dia katakan ke langit, turunkan hujan, turun. Dia iming-imingi satu umat dengan harta benda yang beriman dengan saya kaya, kaya raya. Begitu fitnahnya, begitu dasarnya fitnah dajjal ini. Sehingga dia mengatakan setiap laki-laki harus mengikat wanita-wanitanya. Allah Kenapa? Ingin berlomba mengejar dajjal. Sampai-sampai setiap laki-laki begitu khawatirnya putri-putrinya, istri-istri terfitnah. Eh, saudara sendiri, mereka ikat di rumah, mereka kurung. Subhanallah. Nah, karena dia bawa segalanya. Antum tahu bahwa yang kata manusia dimingi-mingi dengan apa dunia harta, semua orang ikut berlari mengejar dajjal. Apalagi dia mengatakan dia nabi, mengatakan dia Tuhan, berlari mengejar dajjal diikat subhanallah sampai-sampai kata Nabi ada seorang yang meyakini aku akan ketemu Dajjal aku pastinya akan terpengaruh dia keluar dia datangi Dajjal seketika dia terpengaruh ini menunjukkan kepada kita fitnah ini harus dijauhi kemudian datanglah dia kepada suatu kaum ada seorang pemuda yang terbaik kata pemuda ini dan beberapa riwayat wahai kaum muslimin wahai manusia inilah Dajjal yang beritakan Nabi kalian Ya, jangan dengarkan dia. Dialah sang pendusta. Maka dikumpulkan dajjal manusia. Wahai manusia, andai kata pemuda ini ku sembeli atau andai kata pemuda ini ku bunuh. Kemudian kehidupan kalian kembali. Kuhidupkan pemuda ini kembali maksudnya. Apakah akan beriman saya sebagai Tuhan kalian? Kata mereka kami pasti beriman. Pemuda ini digergaji dajjal dari atas ke bawah terbelah dua. Bahkan berapa riwayat dikatakan dipisahkan kiri dan kanan. Dia berjalan di tengah-tengah pemuda ini menunjukkan ter terbelah dua. Kemudian Allah hidupkan kembali dengan perantara dajjal hidup kembali. Kata Dajjal, "Memerintahkan saya sebagai Tuhan kalian, maka berkata seluruh orang-orang yang tertipu ini, kami yakin kalian engkau adalah Tuhan kami." Karena bodohnya mereka. Kalau mereka tahu Tuhan Allah, akan mungkin bisa dilihat di mana? Di bumi ini mustahil kita dapat melihatnya. Jangan kan kita, Musa nggak mampu melihat Allah Subhanahu Taala. Kata Allah, Lantaran Engkau tidak akan mampu melihatku. Apalagi Dajjal matanya picak kata Nabi warab hukum sedih Tuhan itu matanya nggak picak, nggak cacat sebagaimana Dajjal. Maka berimanlah mereka. Berkata pemuda ini, wallahi ini Dajjal. Kata Dajjal, wahai pemuda, apakah engkau sekarang beriman? Akulah Tuhanmu yang telah menghidupkanmu dia katakan demi Allah semakin saya yakin engkau lah dajjal yang akan engkau lah dajjal yang telah janjikan Rasulullah SAW. Dan demi Allah engkau tidak akan mampu sekarang menguasai saya. Mau dia bunuh yang kedua kali itu nggak mampu. Allah lindungi pembunuh tersebut. pertanyaan dari manakah kemudian dia tahu dia dajjal? Dari mana? Ilmu. Sunnah. Ini yang menyelamatkan ketika fitnah datang. Subhanallah. Doa. Ya, kemudian ilmu Ketiga, melindungi diri dari memperbanyak amal saleh. Sekarang berbagai macam ragam fitnah. Apa yang kita ketahui daripada bagian agama kerjakan, perbanyak apapun juga. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam ya terjaga daripada tidurnya. Dia katakan wailul Arab min syarrin qad tarab celaka dan binasa bangsa Arab. Sungguh Kejelekan telah mendekati mereka. Futihal yawma min radmi Ya'juj ya kadha wa kadha. Sungguh pada hari terbuka daripada benteng Ya'juj seperti ini. Dia bertautkan tangan seperti itu. Terbuka seperti ini sekarang benteng Ya'juj dan Ma'juj. Karena ciri-ciri dari kiamat kelak, tanda-tanda besarnya ada dua umat yang besar banyak jumlah mereka. Namanya Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana tertera dalam surah Al-Kahfi. Mereka ini sekarang ada beranak pinak dengan cepatnya populasi yang begitu dahsyat. Subhanallah. Ya, mereka telah dibuat oleh Dzulqarnain yang aku benteng membentengi mereka daripada manusia terbuat daripada campuran timah dan besi-besian tembaga mereka nggak mampu menembusnya sebagaimana Allah katakan mereka tiap hari mencoba kata Nabi terbuka benteng seperti ini sekarang mereka terus berusaha menggalinya akan datang masanya benteng ini pecah mereka keluar dari kena bah dahsyatnya mereka pada masa keluarnya eh, Yajud Majud ini sampai-sampai Isa alaihi salatu wasalam yang Allah perintahkan ketika itu bersama Al-Mahdi ya agar Allah perintahkan agar Isa membawa kaum muslimin ke gunung Tursina menghindar kenapa enggak mungkin dilawan jumlah yang besar subhanallah Yajud Majud ini setiap umat mereka perangi mereka melewati danau Tabariyah danau penuh air Sekali rombongan pertama lewat habis mereka minum. Saking banyaknya jumlah mereka. Ya, ini fitnah Allah buat dalam Al-Qur'anul Karim. Yang wajib kita imani. Ya, suatu ketika Rasulullah menyebutkan kepada sahabat kisah tentang Adam di hari kiamat. Berkata Allah, "Ya Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'than nar." Wahai Adam, keluarkan daripada keturunanmu mana orang-orang yang akan diutus ke neraka, ahli neraka keluarkan. Bagaimana ya Allah? Dari seribu keturunan dong 999 masuk ke dalam neraka Satu yang ada surga Merinding para sahabat Ya Rasulullah Satu cuma dari seribu daripada keturunan Adam Iya Membayangkan Mereka begitu takutnya Rasulullah Tipisnya peluang seribu satu bahwa Kata Nabi Menghibur mereka Ya dari 999 kebanyakan adalah ya dan Ma'jud Subhanallah. Fitnah Allah. Ya, jadi yang ketiga, hendaklah kita berusaha beramal, memperbanyak amal soleh untuk melindungi daripada fitnah. Kata Nabi SAW, Aiqidu sawahibal hujur. Bangunkan istri-istriku. Ketika Nabi bermimpi, fitnah turun. Turun di kota Madinah. Bagikan turunnya air hujan. Setiap tempat datang padanya. Allah Akbar. Ini Rasulullah bermimpi. Ini fitnah yang terjadi dengan sahabat, terbunuhnya Uthman, pertempuran antara Uthman, perang antara sahabat. Kata Nabi, itu sawahi wa rojul Bangunkan, bangunkan istri-istriku. Suruh mereka melaksanakan sholat. Menunjukkan kepada kita, "Qul Allah." Menghindari fitnah, memperbanyak apa? Amal saleh. Apa amal saleh? Apa yang antum lakukan bisa kerjakan, lakukan. Apapun juga, jangan pernah berhenti. Ini akan menjaga atau daripada fitnah. Subhanallah. Tentunya ikhwati tidak ternyata adalah berteman dengan orang saleh, ya dan seterusnya kembali kepada hadis ini wa Kurul haraj akan bermunculan beragam al haraj ditanyakan apa itu al haraj qala al qatlu qatlu pembunuhan pembunuhan sekarang harga darah tidak ada artinya sungguh kita hidup di zaman fitnah tidak ada darah artinya bahkan telah dikatakan ciri-ciri hari kiamat La yudhal mar'u lima yuqtal. Seseorang itu enggak tahu apa pasalnya dia dibunuh nggak tahu dia. Kenapa dibunuh dia nggak tahu. Bahkan terkadang orang membunuh pun nggak tahu kenapa dia membunuh. Betapa rusaknya zaman. Allah Allah. Nanti apa sekarang begal-begal itu? Atau nggak ada pasal nggak ada salah. Mau ambil motor ambil aja kenapa harus dibunuh? Allah Allah. Nggak tahu nggak ada salah tiba-tiba langsung dibunuh. Ya, akan datang masanya seseorang nggak tahu kenapa dia dibunuh. Nggak ada sebab, nggak ada pasal, dan seorang pembunuh pun nggak tahu kenapa dia membunuh menunjukkan betapa murahnya darah-darah ciri-ciri demikian maka banyak sekarang begitu murahnya apalagi darah-darah kaum muslimin nggak ada harganya ya di Suria ya di mana-mana di Yaman dan seterusnya kata Nabi SAW ya hatta yakfura fikumul mal akan menjadi banyak harta menimpa ruang suatu zaman kelak bahkan ketika turunnya ya, Isa bin Maryam turunnya Mahdi ketika itu harta melimpah ruah nggak ada orang mau menerima sedekah Allah orang sibuk kemana-mana bawa uang bingungan dia di mana boleh ditempatkan uang karena keberkahan ketika itu datang ya fikumul mal dafir melimpah ruah sekarang antum masih bisa bersedekah bisa nggak? Masih bisa bersedekah lah. Akan datang masanya, nggak bisa orang sedekah. Kemana mau saya bawa ini uang? Nggak ada yang mau terima. Mumpung sekarang masih banyak yang terima. Adalah itu banyak-banyak jalan sedekah. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Panjang cerita ini. Sampai siang pun kita nggak selesai ini. Tapi waktu jual yang memisahkan kita. Saya diberi waktu sampai setengah Tengah berapa? Tengah tujuh. Ada sisa waktu tujuh menit. Saya tidak tahu apakah ini kita gunakan bersoal jawab atau bagaimana. Silahkan antum. Ya, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Silahkan. Yang mampu saya jawab. Nggak ada, saya baca satu hadis lagi nih. Ah, betul. Iya, satu tahun. Hmm. tahu saya. Anak tidak tahu. Tapi dia bertanya tentang dia dia beliau baca hadis. Katanya umur umat Islam itu antara 1400 sampai 1500 saya nggak tahu. Allah Allah, nggak tahu saya itu. Tapi yang saya ketahui ada perkataan Nabi yang sahih Tidak akan ada yang tinggal setelah Yang ada per hari ini satu tahun Itu hadis yang sahih Menunjukkan apa? Turun para sahabat Tuhan Dari Rasulullah ketika mengatakan hadis tersebut Hanya 100 tahun Tidak ada lagi sahabat yang hidup ketika itu Dan Syekh Muhammad Temin Ketika menemukan hadis ini Hadis ini sebagai bentuk hujah bahwasanya Dajjal itu belum ada Akan datang masanya dia keluar karena ulama bersisi pendapat apakah Dajjal telah ada? Ada yang mengatakan ya dia telah keluar dan dia terikat satu pulau. Berarti kekal selama-lamanya. Sebagian mengatakan iya. Ya sampai datangnya nanti Isa baru terbunuh. Ada yang mengatakan dan ulama berselisih tentang kisah Kami Mudari yang melihat Dajjal satu pulau ya orang terikat dengan Ibnu Sayyad selisih yang panjang kata Syekh Utsaimin, dajjal belum keluar. Kenapa dengan hadis ini? Karena kata Nabi nggak ada orang yang hidup pada saat ini masih ada selama 100 tahun. Itu ada yang saya ketahui. Artinya menunjukkan kurun para sahabat semenjak Rasul mengatakan 100 tahun setelah itu nggak ada mereka. Ya. Adapun yang ditanyakan Allah, oh, saya nggak tahu. Nah, silahkan. Fadl akhir. Untas. Ya. Apakah tahajud termasuk fitnah? Tahajud pada tempatnya termasuk fitnah, yang bukan pada tempatnya termasuk fitnah. Berkata Nabi yang mulia alaihi ya "Ya'isa syaitanu an ya- an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Syaitan itu telah putus asa untuk dapat kembali disembah di tengah-tengah umat di jazirah Arab walakin fit tahrishi bainahum tetapi dia akan berusaha membuat kalian porak-poranda pecah belah dan wallahi ikhwati rahimakumullah syaitan itu paling senang kita berpecah belah antara ikhwan dan ikhwan lainnya suami dan istri Ya, mengenai hadis masalah perceraian ada hadis saya kecuali kalau Sahih Muslim ya syaitan itu punya istana iblis punya istana di atas air setiap kali datang tentara yang melapor, wahai iblis saya telah buat ini, setelah buat ini. Saya buat seorang tergelincir bersalah berdosa. Kata iblis, las tadi saya nggak ada kerjaan itu, mesti nggak ada papanya itu. Datang yang lain melapor, nggak ada papanya. Datang pengikut iblis mengatakan wahai iblis, sungguh aku terus menerus menggoda sehingga bercerai si fulan dengan si fulan. Kata iblis, naam anta anta. Ya, Engkau lah kau yang inginkan. Iblis menundukkannya ke sampingnya, menunjuk ke dahsyatnya. Iblis itu ingin ada memecah belah. Subhanallah. Maka tahdir yang bukan pada tempatnya ini adalah fitnah. Subhanallah. Dalam Islam tahdir itu ada. Ada bagikan dia wajibnya ada garam dalam makanan. Andai kata garam ini banyak, makanan menjadi asin. Andai kata garam, tanpa, andai kata makanan tanpa garam, nggak ada rasa. Nah, hadir ini bagikan garam kata para ulama kita. Jika ditempatkan pada porsi yang pas, maka menjadi nikmat. Jika dia kebanyakan asin dan sungguh sekarang dunia dakwah antara sunnah menjadi asin karena banyaknya garam-garam tahzir ini membuat orang sebagian jauh daripada agama, membuat orang menyibukkan diri dengan kila Sibuk, subhanallah. Katanya si bulan katanya, untuk apa ngurus si bulan? Yang aku ngurus ini sebenarnya Rasulullah amalkan. Ini sabda Nabi amalkan untuk apa? aku nggak ditanya tentang Syekh Fulan di kubur. Bagaimana Syekh Fulan? Kau tasir enggak? Enggak ditanya. Bagaimana tentang Syekh Allah? Enggak Allah yang tanya man rabbuka, man nabiyuka. Sibukkan diri antum mempersiapkan pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Ma untuk apa antum sibuk? Eh, Syekh Fulan telah disesatkan oleh Syekh Fulan. Syekh Fulan tahajud. Pening kepala itu bahkan sebagian meninggalkan agama gara-gara itu. Bahaya tahajud ini. Syekh Ibrahim Muhammad menceritakan dampak tak tahajud yang bukan pada tempatnya. Ada seseorang di Amerika, komunitas muslim mereka itu sedikit. Ada seorang mu'allaf dan dia melakukan kesalahan. Ditahdir oleh seluruh kawan-kawannya. Wallahi yang murtad kembali keluar dari Islam. Bahaya. Maka saya nggak sarankan para penimba ilmu sibuk membaca mokik situs-situs yang dalamnya sibuk dengan tahzir. Yang nggak sepaham di tahzir. Agama ini luas, agama ini lapang. Nggak harus kita terus menerus harus sepaham dalam perkara-perkara yang ulama pun berselisih. Gara-gara video sebagian tahzir habis-habisan. Apa itu video-video? Itu fitnah segala macam. Udahlah. Ulama-ulama tuh Syekh Salih Fauzan tuh ada videonya. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Bas tuh ada videonya. Udahlah, biarkan aja. Kalau anda nggak mau dah, katakan anda kata datang video, saya nggak mau, selesai. Tapi ketika anda mentakzir orang-orang yang berdakwah pakai sarana video, berdakwah pakai sarana apa televisi, berdakwah dengan sarana radio ditakzir. Itu apa? Subhanallah. Anda nggak mau dah. Anda nggak mau berdakwah pakai mikrofon dah, menjerit-jerit aja. Jangan salah karena pakai mikrofon. Anda nggak mau berdoa pakai televisi, pakai eh, apa namanya, pakai video. Ya udah, ada bilang, oh, saya nggak mau. Selalu Selesai. Tapi ketika anda sesatkan orang, pemahaman yang dalam sempit. Selalu Gara-gara pakaian antum takjil, Ini nggak sunnah pakai nanti melakukan. Yang sunnah adalah gamis. Kapan Nabi mengatakan sunnah gamis itu tradisi, uruf yang dipakai oleh orang-orang Arab itu yang dipakai oleh Abu Jahal, yang dipakai oleh Abu Lahab. Perkara yang sederhana. Subhanallah. <laughs> Jangan sibukkan diri antum dengan fitnah. Sibukkan aja yang jelas-jelas. Allah, kalau Rasulullah, kalau sahabat itu aja amalkan. Utut telinga. Insya Allah jika antum berpegang dengan Allah, Allah, Rasulullah, mungkin antum tersesat. Mustahil. Kata siapa? Kata Nabi kita. Tapi kalau antum sibuk kata si fulan, ulama fulan mentahzir, kata si fulan, antum bisa tersesat Allah. Antum enggak ditanya dengan ulama si fulan, ada enggak. Kalaupun mereka itu berselisih, tinggalkan semua buku mereka. Masih banyak buku yang karena karangan ulama. Subhanallah. Masih ada Sahih Bukhari. Siapa yang memperselisihkan Sahih Bukhari? Enggak ada, kecuali orang-orang Rafidah. Itu ya pasti semua. Masih banyak. Ya, Tinggalkan. Kalau anda kata orang bersesi, ulama ini antum nggak usah sibuk pro kontra dan diam aja lah. Diam artinya apa? Nggak usah sibuk membela. Udah, ini bukanlah porsi kita. Biarkan mereka. Kita sekarang ngaji-ngaji aja lah. Apa yang kata Rasul kita amalkan? Apa yang Rasulullah katakan untuk tinggalkan tinggalkan? Antum wallahi pasti selamat. Dan membicarakan manusia membuat hati menjadi keras dan menjadi kering. Dan kita meyakini kaidah setiap manusia nggak ada yang sempurna dan maksum kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada seorang pun manusia yang kita ikuti semua perkataannya. Kalau anda mengaku sebagai ahlu sunnah, nggak boleh anda letakkan seorang manusia atau tempat anda ikuti segala-galanya dalam segala hal. Fatwanya anda ikuti semua, tahsirnya anda ikuti semua, enggak. Bahkan ulama pun berselisih. Tiqah dalam masalah ilmu jarh tahdid sebagian memberikan lafaz label tiqah, sebagian memberikan lafaz dhaif. Ulama berselisih. Dalam jarh tahdid berselisih. Biasa berselisih. Ya, tapi yang dilarang adalah membuat tafsir ini menjadi hancur kacau balau kaum muslimin. Perbedaan itu biasa. Tapi yang tidak biasa adalah ketika perbedaan ini membuat pertikaian. Al Imam Malik, ada yang kata Imam Malik dajjal. Dajjal Ulama nggak peduli dipakai ulama hadis-hadisnya. Kenapa kata ulama? Kalamul akram yutwa wala yurwa. Perkataan orang-orang selevel di zamannya gulung nggak diriwayatkan. Kadang-kadang ada tendensi seseorang ketika mengatakan Ustaz Fulan hati dengan dia. Ada tendensinya. Kenapa? Semenjak ada Ustaz Fulan makmur majelisnya, berkurang majelis kawannya. Dan ini ciri-ciri dia di antara tanda-tanda hari kiamat ketika orang betik betapa beratnya dia ketika melihat orang-orang pindah pindah majelis. Berat bagi dia. Wah. Padahal baik, Andai kata seorang ikhlas Mau semua pergi-pergilah Ya silahkan gak ada masalah ya, Sebagaimana seorang mau berobat ke dokter A Ke dokter B, ke dokter C silahkan Tapi ketika dia bilang Dokter hanya saya di dunia ini Jangan pergi kecuali kepada saya Subhanallah, dakwah seperti itu Kadang-kadang seorang tendensi ketika mengucapkan si fulan. Kenapa? Karena fil akran. Mungkin teman-teman sinisnya. Udah itu gak usah bicara tentang ini inilah. Gak usah bicara ustaz ini. Udah gak usah bicara. Bicara kenapa? Kalau Allah antum selamat. Subhanallah. Hiasi majlis kita dengan zikrullah. Zikrullah apa? Kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau sahabat. Adapun zikir fulan, si fulan tersesat, untuk apa tuh sibuk-sibuk? Kecuali dia ahli bidah yang nyata-nyata mempengaruhi semua umat dengan bidahnya. Kalau nggak diberitahukan umat tersesat, baru. Subhanallah. Sebagaimana kita mentakdir Rafidah yang sekarang kemana-mana bahkan sebagian dari kaum muslimin dunia ya, negeri Yaman ketika halus berperang habis mereka semua subhanallah demikianlah ikhwah saya lewat 3 menit mohon maaf panitia Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.